بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا بالنبي محمد الحمد لله الذي أعزنا بالنبي محمد الحمد لله الذي ميزنا بالنبي محمد الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد والصلاة والسلام على حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد أما بعد Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Para khususnya panitia yang telah sibuk yang telah sibuk untuk menciptakan atau untuk mengadakan tempat untuk kita memadu kasih dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah agung insya Allah panitia dan semua yang hadir di sini adalah termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu Syafaat itu pertolongan. Syafaat itu bantuan. Di saat kita butuh bantuan kelak di akhirat ternyata Rasulullah benar-benar mengenal kita. Membantu kita Karena kita harus benar-benar yakin bahwa setelah kita hidup ini ada kehidupan lagi. Kita meninggal dunia bukan berarti mati, akan tapi kita akan menyambung, memasuki kehidupan yang lebih panjang lagi. Dan sungguh rugi dan menyesal orang yang tidak pernah kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang hidupnya akan menyesal, sepanjang hidupnya akan mendapatkan siksa karena tidak mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya kenal Nabi Muhammad. Begitu pentingnya untuk menghadirkan cinta kepada Nabi Muhammad di hati kita. Yang mencintai Nabi Muhammad. akan ada jaminan yang pernah diucapkan oleh Rasulullah anta ma'aman ahbabta engkau akan bersama orang yang engkau cintai dan jika yang kita cintai adalah Nabi Muhammad maka kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sebab itu para ulama-ulama mengadakan acara-acara Mungkin istilahnya menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad atau memperingati hari, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Memperbaharui perjanjian cinta kita dengan Nabi Muhammad. Karena ternyata sumber musibah di, di dunia dan di akhirat adalah di saat orang tidak kenal Nabi Muhammad. Kenapa ada orang berhaka kepada ibunya? Ibunya dibiarkan begitu saja, tidak dipedulikan. Bahkan mungkin ada yang dipukul orang tuanya. Karena dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada orang dengan tetangga kok culas mulutnya, tidak nyapa beberapa hari, atau mungkin kejam? Karena tidak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa masih ada yang mengambil haknya orang lain dan itu merugikan? Karena tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Di dunia. Orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad maka akan mengganggu orang lain dan sungguh rugi kalau kita punya anak tidak kita kenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita didik, kasih makan, Bahkan mungkin kita sekolahkan dengan harapan agar kelak kalau kita tua bisa mendampingi kita, bisa meladeni kita. Ternyata kita salah. Hanya kita kenalkan pekerjaan dan duit tidak kita kenalkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak kita tidak mengerti bekti yang sesungguhnya. Akan tetapi tidak akan rugi bagi para bapak ibu yang senantiasa mengenalkan anaknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kalau kita menyebut anak baik karena kenalnya seseorang ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perayaan semacam ini adalah untuk itu untuk kenal Nabi Muhammad yang sering kita lupakan dan harus kita senantiasa menghadirkan Nabi Muhammad di rumah kita. Kita budayakan di rumah kita ini bisa menyebut Nabi Muhammad agar hadir makna cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta yang luar biasa agung sehingga kita akan selalu rindu dan rindu dan rindu kepada Nabi Muhammad karena ada cinta di hati kita. Kerinduan kepada Nabi Muhammad inilah yang mendapatkan jaminan juga dari Nabi Muhammad. Dia yang akan melihat wajahku kelak. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Nabi Muhammad adalah sangat mencintai kita. Yang dipikirkan adalah umat beliau. Di saat beliau akan diambil ajal beliau. Menjelang ajal beliau selalu beliau menyebut ummati, ummati, umatku, umatku. Akhirnya dikabar ke malaikat Jibril berikan kabar wahai Muhammad umatmu akan aman. Sepertiga dari mereka masuk surga tanpa hisab dan yang berdosa akan diampuni oleh Allah itu umatmu. Baru Nabi Muhammad lega tersenyum tidak gundah lagi di saat menjelang ajal beliau. Dan di saat Nabi Muhammad seger, sehat, kehidupan beliau hanya agar kita benar. Nabi Muhammad itu dijamin oleh Allah surga tertinggi. Surga paling istimewa. Dosa beliau diampuni dan dijaga oleh Allah sehingga tidak pernah dosa Nabi Muhammad. Akan tetapi perjuangan Nabi Muhammad luar biasa karena cinta kepada kita ini. Cinta kepada umat ini. Nabi Muhammad rela dipukuli, diseksa, Suatu ketika beliau itu memasuki satu kampung. Namanya kampung Taif. Di situ Nabi Muhammad bukan cari duit. Bukan mencari uang, minta digaji. Tidak akan tapi di situ untuk menyampaikan kebenaran. Agar umatnya ini selamat, agar umatnya ini bisa masuk surga. Akan tetapi setelah masuk kampung Taif ini bukan disambut Nabi Muhammad. Rasulullah malah dilempari oleh anak-anak kecil dengan batu dan sandal dan dihinakan Rasulullah akan tapi tidak pernah hina karena Allah telah mengangkat Rasulullah. Rasulullah dipukuli, diseksa, disakiti luar biasa. Bahkan dalam riwayat dalam sebuah cerita disebutkan cara penyiksaan penyiksaan kepada Nabi Muhammad di kampung Taif itu adalah ditutup semua kampung oleh orang-orang yang kekar gede-gede sehingga Nabi Muhammad tidak bisa keluar karena ditutup. Dan akhirnya diperkenankan juga Nabi Muhammad untuk keluar akan tetapi prinsip mereka jangan dibiarkan Muhammad keluar dalam keadaan utuh, harus ada cacat, sakit atau apa saja. Dibukakan satu jalan. Satu jalan itu anggap saja pintunya seperti ini. Tapi di situ ada orang berjejer, dua baris, dua barisan berjejer orang gede-gede. Kalau mau keluar harus melalui dua barisan ini, di tengah-tengah, di antara dua barisan. Nabi Muhammad pun harus keluar melewati dua barisan ini karena beliau harus menyampaikan pesan dari Allah ke tempat yang lain. Nabi Muhammad mencoba melangkah. Di saat memasuki langkah yang pertama, memasuki barisan ini tiba-tiba dari sebelah kanan Rasulullah tangan yang gede itu sudah menempeleng muka suci Rasulullah Prop. di sebelah kirinya dipukul lagi Rasulullah lalu yang berada di belakang Rasulullah tiba-tiba mendorong Rasulullah sampai tersungkur muka suci beliau ke bumi diangkat lagi dan dipukul dari kanan pukul dari kiri didorong lagi sampai terjatuh terbangun lagi diangkat lagi Rasulullah dipukul dari kanan dan kiri dan begitu seterusnya Sampai Rasulullah keluar dari barisan. Sampai keluar dari sop, dari barisan. Rasulullah merasakan sakit yang sangat. Jalan Rasulullah sempoyongan. Disiksa oleh orang-orang yang, di, yang Rasulullah tidak mengganggu mereka. Rasulullah berjalan menjauh dari perkampungan ini. Akhirnya Rasulullah duduk di bawah sebuah pohon kurma dan pohon anggur. Mencari tempat yang rindang untuk berbaring. Lagi duduk Rasulullah istirahat. Tiba-tiba ada datang malaikat Jibril. Mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Sungguh aku telah menyaksikan umatmu sangat keterlaluan. Mendengar ungkapan Sayyidina Jibril ini Rasulullah diam. Diulangi lagi, wahai ya Rasulullah, sungguh umatmu sangat keterlaluan. Diam Rasulullah. Sungguh umatmu sangat keterlaluan ya Rasulullah. Jika engkau mau, kata Jibril, jika engkau mau ya Rasulullah, akan aku angkat gunung Uhud itu dan aku jatuhkan ke kepala mereka. Jika engkau menghendaki ya Rasulullah, akan aku angkat gunung Uhud itu dan aku jatuhkan ke kampung mereka. Mendengar ungkapan Jibril yang terakhir ini Rasulullah baru kaget. Berdiri Rasulullah. Mengangkat suara ya Jibril. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu, aku masih berharap mereka itu akan akan mengikutiku. Aku masih berharap dari anak-anak mereka yang mengikutiku. Lalu Rasulullah mengangkat tangan dan bersuara, Allah, Ya Allah, Allah mahdi kaumi fa'innahum layak lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Mereka seperti itu. Mereka berbuat kasar kepadaku karena mereka belum tahu. Indah akhlaknya Rasulullah. Cinta kepada kita. Sabar mencintai kita yang penting kita benar. Beliau sudah dipukuli, tidak melaknat, tidak mengutuk, tidak marah-marah. Dan itulah hakikat da'i yang sesungguhnya akhlaknya Rasulullah. Di dalam mengajak kebaikan. Sambil berdoa. Dan da'i zaman ini pun harus seperti itu. Tidak boleh cepat putus asa. Tidak boleh cepat putus asa, bahkan harus senantiasa berdoa. Bukan saja mereka mengajak kepada orang di atas mimbar, akan tetapi di malam hari harus menangis kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk masyarakat di kampung si ini, di kampung itu, ya Allah. Rasulullah berdoa dan ternyata doa Rasulullah dikabulkan sehingga Masya Allah kampung Taif menjadi kampung sangat islami setelah itu. Tidak dendam Rasulullah karena cinta kepada kita, umatnya cinta Rasulullah. Bahkan kelak kalau kita di padang mahsyar, kalau kita kita di suratul mustaqim, kalau kelak kita akan memasuki surga, Rasulullah itu memasukkan umat-umatnya ke surga setelah itu keluar lagi nyari-nyari di mana ada saya merasakan ada yang tertinggal dari umatku berada di neraka dicari Rasulullah minta kepada malaikat angkat itu adalah umat umat jadi masih senantiasa dipikir. Waktu hidup berjuang Rasulullah seperti itu. Waktu Rasulullah menjelang ajal beliau masih mengingat kita. Bahkan di saat di padang mahsyar Rasulullah selalu mencari mana umatku, mana umatku. Diberi minuman oleh Rasulullah dari telaga Kausar. Siapa yang meminumnya tidak akan haus sepanjang masa. Di saat adanya hari perhitungan, Orang harus mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan semua yang pernah dilakukan di dunia ini. Dipertanyakan semua yang dilakukan di dunia ini. Di saat-saat yang sangat mengerikan Rasulullah datang membantu kita. Tidak ingin umatnya ini kepleset. Tidak ingin umatnya ini tersesat. Tidak ingin umatnya ini tersiksa. Sungguh sangat cinta kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau bicara tentang cinta Rasulullah Pernah juga Rasulullah berceramah suatu ketika di Mekah. Lagi menyampaikan pengajian begitu itu dilempari oleh musuh-musuh Allah. Dilempari muka Rasulullah dengan batu-batu dan tiba-tiba ada batu yang sangat gede. Segede kelapa begitu menam, menam, bersandar. Kena wajah, kena muka, kena pelipis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terjengkal ke belakang begini dan balik lagi, tapi beliau masih sabar menyampaikan kebenaran. Disaksikan oleh putri beliau Putri beliau Siti Fatimah Zahra mengangkat suara, "Abah, Abah, ada darah di belitismu, Abah." Ada darah di belitismu. Mendengar ungkapan seperti itu, Rasulullah terkaget. Kaget Rasulullah dan mengambil sorban beliau dan tiba-tiba ditempelkan di pelitis beliau sambil melanjutkan pembicaraannya. Dan setelah usai pengajian ini, putrinya bertanya, putri beliau bertanya, "Abah, Abah takut ya dengan darah?" Dijawab oleh Rasulullah, tidak putriku. Aku tidak takut dengan darah, akan tapi aku takut jika darah ini jatuh ke bumi, bumi akan marah dan mengutuk umat. Karena aku tidak ingin umatku terkutuk. Maka aku tahan dengan surbanku ini. Dipikir kita lagi dan kita lagi. Rasulullah sangat mencintai kita. Rasulullah pasti bakal menolong umatnya. Hanya permasalahannya adalah Apakah kita nanti bakal diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita bakal diakui oleh Rasulullah atau tidak? Kita mengaku mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan-jangan nanti di akhirat termasuk sekelompok orang yang di saat Rasulullah bersama rombongan beliau masuk surga, ada sekelompok orang yang menjerit, "Ya Rasulullah, aku umatmu! Ya Rasulullah, aku umatmu! Ya Rasulullah, aku umatmu!" Rasulullah menoleh. Menjawab, tidak. Aku tidak kenal engkau sekarang ini. Karena engkau tidak pernah mengenalku di dunia dengan hatimu. Kau tidak pernah mengenalku di dunia dengan hatimu, maka di akhirat aku tidak pernah kenal engkau. Makna sambung kepada Rasulullah SAW. Kita tumbuh suburkan makna kecintaan kepada Nabi Muhammad. Diadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk menumbuh suburkan makna kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya luar biasa. Jadi kalau kita ingin mencintai Rasulullah itu sangat gampang karena semua keindahan ada di Rasulullah. Yang cinta keindahan, indahnya Rasulullah luar biasa. Kebaikan Rasulullah paling baik kepada kita. Kalau kita cinta karena orang tidak menyakiti kita, Rasulullah tidak pernah menyakiti kita. Jadi sumber. Kalau ada cinta seseorang karena baiknya, kalau ada orang mencintai orang lain karena baiknya orang tersebut, Rasulullah adalah yang paling baik. Kalau kebagusan Rasulullah adalah paling bagus, tidak ada wanita yang melahirkan manusia sebagus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segalanya ada kalau ingin kita mencintai Rasulullah sangat gampang, akan tapi yang menjadikan tidak gampang adalah hati yang tidak pernah kita latih, tidak pernah kita kenalkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah sangat mulia. Dan adanya hadir pengajian semacam ini tidak lain adalah ingin mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu adalah tidak hanya di dalam mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini harus ada kesempatan-kesempatan untuk kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Rasulullah. Adanya majelis semacam ini adalah majelis mulia agung. Luar biasa majelis semacam ini dan harus bersyukur yang hadir di tempat semacam ini kepada Allah. Nanti malam ibu sujud syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, engkau telah memudahkan aku hadir di tempat ini. Karena apa? Ini bukan urusan faham atau tidak faham yang hadir di tempat semacam ini. Bukan urusan saya ini sudah tua nggak paham. Bukan urusan itu. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang pekerjaannya hanya mencari majlis semacam ini. Kalau sudah menemukan majlis semacam ini menghabarkan kepada malaikat-malaikat yang lainnya dan setelah itu malaikat berdoa bareng-bareng yang isinya ya Allah ampunilah dosa orang yang hadir. Malaikat yang berdoa berikan rahmat kepada yang hadir dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala aku beri rahmat aku beri pengampunan Lalu malaikat menambahkan, Ya Allah, tadi ada satu orang itu nggak karu-karuan. Ada satu orang itu punya kesalahan banyak, hanya melihat gerumbul-gerumbul itu apa. Lalu mampir duduk di tempat itu. Bagaimana dengan dia ya Allah? Dijawab oleh Allah, aku rahmati dia dan aku ampuni dosanya. Karena apa? dia telah duduk di satu tempat, siapapun yang duduk di majlis itu tidak akan sengsara. Inilah mulianya majelis taklim semacam ini. Jadi alhamdulillah ini nikmat besar. Ada orang yang pengen hadir ke tempat semacam ini nggak bisa karena sibuk. Ada lagi yang dijauhkan dari rahmat Allah. Longgar waktunya, tapi tidak tergerak hatinya untuk menghadiri majelis semacam ini. Apalagi majlis ini bukan saja sekedar belajar ilmu akan tapi mengasah hati kita agar semakin dekat kepada Rasulullah yang akan memberikan syafaat kepada kita ini adalah mulia dan agung sehingga akan benar-benar tertanam kerinduan kita kepada Rasulullah. Kalau lihat cerita Nabi Muhammad akhlaknya sangat luar biasa. Bisa jadi suri toladan bagi bapak, bisa jadi suri teladan bagi ibu adalah ya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab, beliau itu tidak pernah gengsi. Dan kita pun tidak boleh gengsi. Rasulullah ini kalau ada presiden di dunia ini, Rasulullah di atasnya lagi. Apalagi kita ada apanya kita dibanding Rasulullah. Rasulullah tidak pernah gengsi, Beliau adalah orang yang memeras susu untuk keluarganya dengan tangan beliau yang suci. Beliau juga mengambil makanan rumput untuk binatang ternak beliau. Beliau pernah menjahit baju beliau sendiri. Kalau sandalnya putus beliau yang menjahit sendiri. Bukan istrinya tidak peduli, tidak Rasulullah tidak mau biar saya yang menyelesaikannya. Karena akhlaknya yang mulia dan tinggi tidak ada kesombongan di dalam diri Rasulullah SAW. Maka kita pun begitu kita tanamkan tidak sombong, yang penting halal. Sawah halal. Tidak ada istilah gengsi-gengsi. Gengsi itu jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Yang sombong hatinya dengan gengsi tersiksa di dunia sebelum di akhirat. Sehingga sampai berani yang haram itu kan karena gengsi. Masa gelar saya itu sarjana kok kesawah. Na'udzubillah min dalik. Terus mau apa? Perut tetap lapar, makan pingin, pekerjaan belum ada. Ayo ke sawah bareng-bareng. Daripada harus jauh ke tempat yang mengerikan misalnya apalagi adik-adik putri kita yang sangat kita cintai. Biarlah bersama ibu dan umiknya, bersama bapak dan bap ibunya, bersama ayah dan umi apa apa abah ya, abah dan umiknya di rumah membantu sang putri yang cantik membantu di dapur. Saudara laki-lakinya ikut ke sawah dengan bapaknya adalah sangat indah dan mulia. Sesungguhnya kita ini tidak miskin yang menjadikan miskin adalah hati kita yang rakus kami ini umur sudah tua ibu ya kayaknya sudah tua tapi lah kita itu masih ingat ibu di rumah itu bagaimana makanan makanan di rumah itu ingat telur itu dibagi satu itu dibagi berapa orang kadang-kadang ditambah dengan tepung ibu ya ibu lah ibu umi kita bercerita waktu mondok bagaimana tapi tidak pernah kita ingat-ingat ada yang ngomong melarat kita ini tidak ada saat itu. Nah saat ini orang itu di mulutnya itu ada telur empat. Itu kata ngomong, saya itu kurang makan katanya. Masya Allah, karena rakusnya hati. Jika ada orang paling melarat saat ini di kampung ini, ke Barepan, maka tidak ada yang pernah lapar tiga hari tiga malam seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita tumbuhkan akhlaknya Nabi Muhammad. Sehingga apa? Kalau memang rakusan ini betul-betul kita piara, itu menyiksa kita. Rakusan kalau kita piara menyiksa kita sehingga kita selalu menginginkan sesuatu yang kita tidak mampu. Otomatis tangan nanti ngambil yang haram. Pikiran pengen berpikir terhadap yang haram. Karena apa? Rakusnya hati kita. Dan rakusnya hati ini karena apa? Ketakaburan, sombong di dalam dirinya dan tidak tawaduk seperti Rasulullah. Ayo kita sama-sama yang penting halal. Halal, halal, ayo kita gerakkan sawah kerja apa saja. Bahkan kalau kita tahu menantunya Rasulullah yang namanya Sayyidina Ali karamallahu wajah? beliau itu jadi kuli di tempat jadi kuli nurunin korma hanya untuk memberikan makan anak-anaknya untuk memberikan, memberikan makan putri Rasulullah untuk memberikan makan kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Naik kurma turun, naik turun untuk menurunkan kurma dapat gaji untuk memberikan nafkah anak keluarganya. Tidak malu. Hilangkan kesombongan di hati kita. Bersuri dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak akhlak Nabi Muhammad yang harus kita hadirkan di hati kita yang sangat mulia dan bahkan di antaranya akhlak Rasulullah ini adalah Insaf yang harus kita hadirkan di hati kita. Akhlak yang mulia dari Rasulullah itu adalah insaf orang itu jangan so, jangan orang itu ilmunya kayak apa banyaknya kalau tidak ada insaf tidak baik. Tapi yang menjadikan orang itu benar adalah insaf dan insaf dibutuhkan oleh kiai dan juga dibutuhkan oleh orang awam seperti kita. Orang kiai kalau tidak insaf tidak benar. Orang awam tidak insaf juga tidak benar. Orang awam, orang goblok seperti kita ini kalau insaf bakal benar. Seperti yang pernah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana pengajaran akhlak yang mulia agar sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya begini, ada salah satu orang yang ahli ibadah di atas gunung itu. Ibadahnya luar biasa, puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, sholat di atas gunung satu lagi ada preman yang gak karu-karuan di pasar. Preman gak karu-karuan di pasar. Suatu ketika itu sang kiai yang katanya ustadz ahli ibadah ini kehabisan bekal sehingga dia harus turun beli di pasar. Sementara preman yang di pinggir, yang di tengah pasar, yang kartanya nggak karu-karuan itu hati itu tergerak hatinya untuk sowan pergi ke tempatnya orang alim tersebut untuk minta doa dan minta petua. Artinya di hatinya ada kecintaan kepada ulama. Gak karu-karuan, mungkin dosa apa saja dilakukan oleh dia, tapi ternyata hatinya masih sambung kepada ulama Allah Subhanahu wa taala. Yang alim dari atas gunung turun, yang dari bawah naik ke atas. Namanya jalan pegunungan, adanya jalan setapak. Berpapasan di tengah jalan. Berpapasan di tengah jalan, orang preman ini kaget gemeteran. Astagfirullahaladzim, kok ketemu di sini? Saya belum siap. Saya pengen ketemu nanti, ketemu di atas sana, bukan di sini. Gemetar-gemetar sampai terduduk, minggir dari jalan setapak sambil melihat muka alim ini dengan kekaguman, penghormatan yang sesungguhnya rindu untuk ngobrol, akan tapi rasa takutnya yang berlebihan menjadikan dia tidak bisa ngomong apa-apa. Minggir sambil melihat muka alim ini sampai berlalu muka alim hilang dari pandangan mereka, nah, pandangannya. Tapi si alim di saat melihat preman ini lagi turun tuh kelihatan di preman. Huh, dasar si busuk mau kemana tuh? Dalam hatinya meremehkan penjahat-penjahat perusak. Melihat orang preman ini dengan meremehkan, melihat dengan jeger ini dengan meremehkan, berlalu begitu saja tidak mengucapkan assalamualaikum, apa kabar kamu baik, hendak kemana, tidak dilakukan itu semuanya. Apa sabda Nabi yang diriwatkan oleh Imam Muslim? Ketahuilah bahwa orang yang katanya alim itu karena tidak ada insaf, tidak tahu diri, sehingga melihat orang lain dengan meremehkan, dicabut hidayahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang katanya nggak karu-karuan preman itu, karena di hatinya ada kerinduan kepada ulama, ada kecintaan kepada ulama, ada keinginan untuk mendengar petuah dari ulama, biarpun belum sempat ketemu tapi hatinya sudah rindu oleh Allah diberi hidayah sehingga dia menjadi orang baik. Nah inilah makna insaf yang sesungguhnya harus kita hadirkan. Dan suatu saat Anda pasti menjadi orang lebih pintar dari yang lainnya. Anda menjadi lebih baik dari yang lainnya. Suatu saat Anda pasti menjadi orang yang lebih jelek dari yang lainnya. Atau top lebih goblok dari yang lainnya. Artinya, Anda harus insaf. Jangan sampai kita melihat orang di saat tidak karu-karuan, orang preman, orang mabuk, pezina, lalu Anda melihat dengan mata picik dan menghinakan. Ini bukan akhlaknya Rasulullah. Ah, Rasulullah melihat orang nggak benar didoakan. Sekarang kita harus bertanya siapa di antara kita ini di saat melihat ada preman mabuk di pinggir jalan lalu menitikkan air mata menangis, Ya Allah, itu adalah saudara-saudaraku. Berikanlah kepadanya petunjukmu, Ya Allah. Siapa? Atau justru kita malah meremehkan. Siapa sih itu? Anaknya Pak Anu. Oh, maklum anaknya Pak Anu memang begitu. Sama bapak anak. Naudzubillah kita sudah meremehkan orang lain. Melihat pelacur yang sebetulnya dia juga pengen dihormati di rumah orang tuanya, tapi terjerumus saat ini dia juga pengen dihormati di rumah suaminya tapi saat ini terjerumus dia adalah umat Nabi Muhammad siapa di antara kita yang melihat mereka-mereka ini lalu menitikkan air mata menangis ya Allah mereka itu adalah saudari-saudariku berikanlah petunjuk kepadanya siapa atau justru malah kita meremehkan kalau kita meremehkan hidayah dijauhkan dari kita. Akan tapi kalau kita melihat orang salah dengan mata kasih dan cinta, hidayah akan dikirim kepada kita. Dan akhlaknya Nabi Muhammad adalah selalu melihat orang yang salah adalah dengan mata kasih, bukan meremehkan. Jadi tidak ada istilah yang ngolok-ngolok. Maka kita tidak perlu takut dengan ulama Allah. Ulama Allah tidak akan ngolok-ngolok. Tidak ada kita tidak jangan jangan sampai kita mengatakan saya ini kotor jelek tidak berani saya ngajak kepada ulama. Tidak, ulama Allah tidak ngolok-ngolok, ulama Allah tidak ngejek. Ulama Allah akan mengikuti jejaknya Rasulullah. Dia akan memandang siapapun yang bersalah dengan mata kasih dan cinta. Ini adalah makna akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu ketika Rasulullah berada di sebuah peperangan. Berada di sebuah peperangan, setelah usai perang biasa Rasulullah SAW itu memilah-milah jenazah. Ini mayatnya si A, ini ma ini mayat, mayat orang kafir, buang sana. Ini mayatnya orang Islam, taruh di sini. Begitu. Sampai suatu ketika Rasulullah pada satu jenazah, satu mayat, berhenti dengan tongkat beliau. Ini siapa kok kayak saya kenal dengan dia? Sepertinya aku kenal dengan dia, ini siapa? Para sahabat para datang, pada datang. Ya Rasulullah, dia itu adalah orang yang mulai kemarin mengintai engkau akan membunuhmu. Yang naik loteng meludai engkau, yang naik Ka'bah membuang kotoran di atas kepalamu ya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah menitikkan air mata. Sahabat bingung, ya Rasulullah, engkau menitikkan air mata, engkau menyesal, Bukankah dia adalah musuhmu dan dia sudah mati? Dijawab oleh Rasulullah yang sangat cinta kepada umat ini. Dia mati saat ini mati dalam keadaan kafir dan dia akan selamanya di neraka. Itu sebabnya karena karena aku mungkin kurang sungguh-sungguh ngajak kepada kebenaran. Mungkin aku kurang lembut. Mungkin omonganku kurang menarik. Inilah ah Rasulullah Koreksinya ke dalam diri sendiri, bukan mengatakan dasar kepala batu semua nih masyarakat. Kabar nih, tidak mau dengar saya. Tidak seperti itu. Para dai harus begitu kalau ternyata yang dikasih tahu belum insaf. Koreksi ke dalam dirinya mungkin belum indah di saat ngajak itu. Belum lembut mungkin. Kata-katanya tidak menarik, akhlaknya mungkin kurang benar sehingga tidak didengar omongannya. Harus begitu seperti Rasulullah SAW. Itulah ulama Allah. Jadi indah kalau kita duduk dengan ulama yang kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini adalah akhlak Nabi Muhammad di saat mengajak kebenaran. Maka pun kita pun demikian. Jangan suka mencela orang kalau kita lagi ngajak orang kepada kebaikan kok dia nggak mau. Jangan kita mengatakan, oh dasar dia itu sudah keturunan, sudah begini, sudah begitu. Tidak kita koreksi kepada diri kita. Mungkin di saat kita ngajak ngaji tadi sore itu akhlak kita kurang baik sehingga tidak menarik sampai nggak mau hadir di majelis ini. Koreksi ke dalam itu adalah mana insaf agar kita sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah keinsapan kita bangun, masya Allah keindahan akan terwujud khususnya di dalam rumah tangga. Kita selalu di mana-mana gembar-gembar rumah tangga, wujudkan keharmonisan di dalam kehidupan suami istri ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad harus kita hadirkan di dalam rumah tangga. Tadi ketawaduan Rasulullah yang tidak takabur. Kemudian lain lagi akhlak Rasulullah adalah Rasulullah itu seorang suami. Tapi kalau lagi masuk ke rumah, biarpun itu rumahnya, kan kalau rumahnya sendiri kan pasti diizinkan untuk masuk. Tapi Rasulullah pun pasti masih pakai akhlak mengetuk pintu, lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Mengucapkan lagi, Assalamualaikum mengucapkan lagi Assalamualaikum kok malam itu kebetulan tidak dibukakan oleh istri beliau Siti Aisyah tidak dibukakan Rasulullah akhirnya Rasulullah duduk di depan pintu sampai tertidur di depan pintu Siti Aisyah yang berada di dalam merasa ada yang ada merasa ganjel kok malam seperti ini suami beliau yakni Nabi Muhammad kok belum tiba ada apa kira-kira dengan Nabi Muhammad Iseng-iseng Siti Aisyah itu pengen melihat keluar. Pintu dibuka kok nggak bisa. Didorong-dorong nggak bisa, akhirnya didorong semakin kuat. Tampak kaki Rasulullah yang suci. Menjerit Siti Aisyah, Ya Rasulullah, kenapa engkau tidur di sini? Akhlaknya Rasulullah, lihat. Tiba-tiba Rasulullah berdiri, tidak marah-marah. Dasar perempuan, ngorok atau diri, tidak. Dipegang tangan Siti Aisyah, didudukkan Aisyah Aku tadi sudah ketuk pintu tiga kali. Kamu belum bangun. Kemudian aku salam tiga kali. Engkau belum bangun. Itu berarti kamu sangat capek Aisyah. Saya tidak tega banguni kamu. Lihat akhlaknya Rasulullah. Menangis tidak Aisyah. Tidak habis-habisnya saya. Nah, ini adalah akhlak Nabi Muhammad. Dan akhlaknya istri Rasulullah juga suri teladan bagi ibu-ibu semuanya. Siti Khadijah didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya bagaimana? Masya Allah, luar biasa. Beliau mendapatkan suami Nabi Muhammad. Suami itu Nabi Muhammad orang paling bagus. Orang pada datang kepada Siti Khadijah. Khadijah, enak sekali kamu ini. Senang sekali kamu punya suami kayak Nabi Muhammad. Senang sekali kamu punya suami seperti Nabi Muhammad. Dijawab Siti oleh Siti Khadijah, wahai saudari-saudariku, Ketahuilah, sungguh mulai aku menikah dengan Nabi Muhammad sampai hari ini. Mulai aku menikah dengan Nabi Muhammad sampai hari ini, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang. Aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang, akan tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan saya. Lihat kalimat sederhana ini dihafal Jangan mikir seneng kita, pikirlah senengnya pasangan kita buat kita. Yang kita pikir adalah bagaimana pasangan kita senang dengan kita. Ini adalah makna keharmonisan di dalam rumah tangga. Maka kita selalu gembar-gembar rumah tangga. Kalau rumah tangga rusak, lihat anak nggak perasan di rumah, akhirnya mampir di perempatan. Temennya nggak karu-karuan. Tapi kalau di rumah indah, suami istri ngikuti Rasulullah, saling menghargai, saling menghormat, Anak pergi kemanapun ingin cepat pulang ke rumah melihat, lihat senyum ibundanya, lihat senyum papanya, lihat guyonan bapak ibunya. Karena indah di dalam rumah tangga. Tapi kalau rusak-rusak anak, maka harus kita wujudkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Kuncinya adalah agungkan makna pernikahan. Kuncinya adalah ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pernikahan ini adalah makna agung keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga seperti yang pernah disampaikan Siti Khadijah makna lain daripada menyenangkan pasangan itu adalah jangan banyak nuntut ibu jangan banyak nuntut bapak kalau pengen indah di dalam rumah tangga jangan banyak nuntut lakukan kewajiban anda selesai kalau pasangan kita tidak melakukan kewajiban maklumilah dia adalah manusia yang bisa kurang tapi kalau sudah hidup banyak nuntut misalnya Gaji kemarin 300, 300 ribu per bulan. Diam sang istri. Tapi bulan kedua turun 200. Kalau istri boleh ngomong, Pak, kok sekarang 200 gimana sih? Tuntut, tidak enak. Hanya berusaha sang suami mengembalikan 300 lagi. Sudah dapat 300 lagi apa? Sudah mulai bergaya suami. Karena sudah dimulai oleh sang istri main tuntut. Gara-gara kopi kurang manis, tok ngomong. Umi ini bikin kopi, kok goblok, nggak bisa ya? Mulai. Sang istri begitu kan tersinggung lagi. Mulai tuntut-tuntutan. Apa enaknya hidup saling menuntut? Nah kalau kurang gula, suami kan bisa ngambil gula sendiri. Kalau ternyata gulanya kebanyakan kan bisa nambah kopi sendiri, tambah air kan beres. Tidak saling menuntut. Ada gaji cuma 200 ribu, biasanya 300 ribu. Katakanlah, wahai para ibu. Bang, terima kasih, ini luar biasa. Ada orang yang gak mendapatkan gaji. Engkau masih dapat 200 ribu. Alangkah indahnya kehidupan semacam ini. Mungkin ada suaminya yang melarat. Mungkin ada suaminya yang melarat tapi istrinya yang kaya. Seperti Siti Khadijah. Istrinya yang kaya, suaminya yang melarat. Lihat akhlaknya Rasulullah bagaimana. Datang seorang perempuan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini punya suami nggak punya apa-apa melarat. Suami saya nggak punya apa-apa, dia itu melarat. Lalu bagaimana? Dijawab oleh Rasulullah, kalau memang dia tidak memberi nafkah kepadamu, ya minta cerai saja. Atau engkau bersabar, berilah infak. Kamu yang ngasih nafkah. Oh begitu ya Rasulullah. Iya, kamu memberi nafkah dan kamu mendapatkan tiga pahala. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama adalah pahalanya sodakoh. Yang kedua, yang kedua pahalanya silaturahmi dengan suami. Lihat. Yang ketiga adalah pahala menyenangkan suami itu sendiri. Tiga pahala numpuk di kamu. Lalu perempuan ini sambil pamitan berbicara, Ya Rasulullah, seandainya para wanita ini mendengar omonganmu ini ya Rasulullah, mereka semua akan berdoa, Ya Allah, jadikanlah suamiku, suamiku ini melarat semuanya. Biar dapat pahala dia itu. Tidak nuntut. Ini suaminya melarat, diundet-undet. Tapi suami harus bertanggung jawab, misalnya mencari nafkah. Kalau tidak, kalau sudah kalau sudah mentok nggak bisa. Inilah sang istri dituntut untuk sadar, untuk mengerti jangan main tuntut saja karena tuntut menuntut tidak enak tapi suami kalau ngerti suami istrinya kaya jangan gantung saja itu pun tanggung jawab di hadapan Allah kalau suami masih bisa bekerja tidak bekerja dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang penting harus berusaha kalau ternyata berusaha tidak berhasil ini Allah yang ngatur memang istri ini berperan saat itu mungkin istri mungkin lebih bisa bekerja bekerja saat itu tapi yang penting jangan banyak menuntut Berikanlah kewajiban Anda, keindahan di dalam rumah tangga akan terwujud. Ucapkan sesering mungkin kata maaf jika Anda tidak bisa melakukan kebaikan. Suami datang dari bepergian. Sambutlah sang suami dengan kerinduan. Tinggalkan semua pekerjaan. Cukup berdiri sebentar, dua menit. Waalaikumsalam bang, Masya Allah. Gimana baik di jalan, gak ada apa-apa. Selesai, ambilkan air minum, beres. Sang suami pun begitu. Rasulullah akhlaknya. Rasulullah itu pernah kena apa apa tombak panah di punggung beliau, dicabut panahnya sehingga masih ada luka dan merasakan sakit Rasulullah itu. Sakit di jalan itu jalannya merasakan sakit begini. Akan tapi di saat menghadap pintu rumah beliau, ditahan rasa sakit seolah-olah tidak ada penyakit ditebar senyum di dalam rumah tangganya assalamualaikum seolah-olah tidak ada rasa sakit Suami harus begitu. Biarpun di luar berantem dengan namanya matahari, berantem dengan eh, hujan, berantem dengan segala mobil macet. Kalau kesak, jangan dibawa masuk ke rumah. Berikan senyum kepada sang istri. Lihat, suami senyum, istri senyum. Apa tidak indah semacam itu? Ini adalah kunci untuk menciptakan keindahan. Semuanya rindu kepada keindahan. Kenapa kok tidak mau melakukannya? Kalau sudah tercipta keindahan, Masya Allah. Mudah, semudah, mudah, mudah Gampanglah untuk memohon maaf, jangan pelit. Kalau Anda lagi ribut dengan suami dan ini pasti ada keributan namanya kehidupan. Kalau Anda lagi ribut dengan, dengan suami, jangan akurnya, pokoknya akur-akur kalau mau saja. Akur begitu saja, bukan. Akur yang sesungguhnya adalah, akur itu apa? Damai. Damai yang sesungguhnya adalah di saat ada pengakuan maaf. Biarpun Anda tidak bersalah, maka ucapkanlah maaf. Gengsi itu adalah sumber petaka. Ah, masa saya suami minta maaf? Ini lihat, tidak bisa menciptakan keindahan di dalam rumah tangga. Minta maaf. Biarpun yang salah adalah istri, tapi suami yang memberi suri toladan akan datang, Umi, mohon maaf saya. Akan tersentuh hatinya. Begitu sebaliknya. Sang istri, sang istri minta maaf indah. Tapi Masya Allah namanya kesombongan kadang-kadang sudah hm, dia yang mulai biar dia yang meminta maaf. Masya Allah dia tidak rindu keindahan. Masya Allah sholat bareng kadang-kadang istri yang berdoa. Umi coba Umi yang doa saya ngamini keindahan dan keindahan. Nah ini akan dilihat oleh anak. Anak akan melihat bapaknya seperti itu. Rindu anak pengen melihat bapaknya senyum. Pergi kemanapun sang anak pengen rindu masuk rumah ini. Karena itu adalah surga sudah di dunia sebelum masuk akhirat. Tapi kalau setiap hari bapaknya main sinetron, piring pecah, ini apa, berantem, waduh ribut. Anak mau pulang males, Mau, kenapa kamu nggak pulang? Halah, di rumah paling ada sinetron antara bapak dengan ibu. Mending di sini. Di perempatan akhirnya rusak, tidak karu-karuan. Maka marilah Berangkat dari memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita ciptakan keindahan di rumah kita agar kita sambung kepada Rasulullah, agar kita semakin rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang bisa bertemu dengan Rasulullah adalah yang bisa mengikuti Rasulullah. Dan yang mengikuti Rasulullah dengan cinta itulah yang sambung. Kalau kita mengikuti Rasulullah tak belum tentu sampai kepada Rasulullah. Mengikuti Rasulullah belum tentu cinta jadi tingkah laku kita ini yang katanya sunnah Nabi harus kita hadirkan makna hadirnya Rasulullah di hati kita. Ngikuti Rasulullah belum tentu itu cinta kepada Rasulullah. Ada orang sholat tahajud ibu. Ada orang sholat hajat. Seperti sholat hajatnya Rasulullah. Seperti tahajudnya Rasulullah. Puasamu seperti puasanya Rasulullah. Tapi hatinya kropos. kabur, sombong, gak karu-karuan. Gak dapat apa-apa. Tapi kalau sudah hati ini sambung kepada Rasulullah, langkah-langkah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis kita akan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita budayakan kehidupan Rasulullah di rumah kita. Dikit-dikit ingat Rasulullah. Bang, masa Rasulullah kira-kira seneng tidak? kalau seperti itu? Umi, umi, ingat Rasulullah, mi. Sudah salawatan atau belum? Alangkah indahnya kalau budaya di rumah kita adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Keindahan betul. Dan ini adalah orang yang betul-betul rindu kepada Rasulullah. Harus kita tanamkan rindu. Ibu banyak baca salawat, banyak membaca cerita tentang Nabi Muhammad. Agar kita bisa niru akhlak beliau. Dan di saat kita meniru akhlak beliau, Nah, di saat kita bisa menjalankan sunnah beliau, jangan lupa dengan Rasulullah. Karena ada orang yang menjalankan sunnah Nabi, hanya teringat kalimatnya. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad, tidak pernah hadir Rasulullah di hatinya. Berapa banyak semacam ini? Makan tangan tangan kanan sunnah, sunnah sunnah tak, tapi sunnah di lidah tidak di otak, bukan di hati. Itu tidak sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita rindukan hati kita kepada Rasulullah. Yang rindu kepada Rasulullah pasti benar hidupnya. Yang rindu kepada Rasulullah pasti ngerti bekti kepada orang tua. Yang rindu kepada Rasulullah pasti ngerti tanggung jawab kepada anak dan istri. Yang rindu kepada Rasulullah pasti ngerti bagaimana bekti kepada suami. Yang ngerti, yang rindu kepada Rasulullah pasti ngerti bagaimana kewajiban mendidik anak. Rindu kepada Rasulullah inilah yang harus kita hadirkan di dalam perayaan Maulid Nabi. Membaca marhabanan di sana sini bagus, tapi kalau tidak dibarengi kehadiran keinsyafan kita untuk rindu kepada Rasulullah, maka omong kosong itu. Rugi kegiatan-kegiatan kita ini. Capek saja. Di akhirat tidak bisa kita disapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat Nabi ini adalah contoh-contoh yang sangat mencintai Rasulullah kalau kita ingin menukil satu cerita bagaimana sahabat Nabi yang cinta kepada Rasulullah. Kita ini nggak tahu kelas cinta ini kelas apa. Di zaman sahabat Nabi ada seorang yang sangat mencintai Rasulullah, namanya Tauban. Saking cintanya kepada Rasulullah, suatu ketika Rasulullah menghabarkan. Rasulullah di dalam sebuah masjid bercerita, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwasanya hari ini aku dapat wahyu yang isinya menghabarkan bahwasanya Tauban itu adalah ahli surga. Tauban ahli surga. Sahabat Nabi pada noleh ke kiri kanan mencari yang namanya Tauban Ternyata Tauban tidak ada di situ. Setelah selesai pengajian ini sahabat Nabi pergi ke rumahnya Tauban, Mengetuk pintu rumah Sauban, Assalamualaikum ya Tauban. Dijawab oleh Sauban, Waalaikumsalam. Sobat kaget, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, wahai sahabat Nabi, ada apa kok tumben-tumbennya kamu datang ke tempat ini? Dijawab oleh mereka, ya Tauban, hari ini hari besar buat kamu, hari ini hari keberuntungan buat kamu, hari ini adalah hari indah buat kamu ya Tauban. Tauban tambah bingung, apa-apaan ini? Tauban tambah tidak mengerti apa-apaan ini, kamu ngasih kabar apa untukku? Dijawab oleh sahabat Nabi, wahai Tauban, hari ini semua orang ingin jadi seperti engkau. Ada apa dengan aku? Engkau wahai Tauban kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah sabda Rasulullah engkau itu adalah ahli surga. Mendengar ungkapan engkau adalah ahli surga Tauban menangis dan meninggalkan para sahabat Nabi pergi ke kamar beliau. Di esok harinya Rasulullah ingin tahu, ingin memanggil Tauban. Setelah selesai pengajian, eh mana Tauban? Kesini, kesini. Di hari berikutnya, dipanggil Soban. Rupanya Soban tidak ada. Mana Soban? Sahabat Nabi menoleh ke kiri ke kanan tidak menemukan Soban. Tiba-tiba di, belakang ada yang ngomong, Ya Rasulullah, aku tadi lewat rumahnya Soban, aku mendengar katanya Soban sakit. Hah? Soban sakit? Baiklah kalau begitu saya akan ke sana langsung. Siapa yang menemani aku? Rasulullah ditemani beberapa sahabat beliau ke rumahnya Soban. Diketuk rumah Tauban, Assalamualaikum wahai Tauban. Tidak ada yang menjawab, tiba-tiba keluarga Tauban yang keluar. Keluarganya mewakili Tauban yang keluar. Lalu mengucapkan Waalaikumsalam ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, mana Tauban? Tauban lagi sakit ya Rasulullah. Lagi sakit. Iya. Di mana dia? Ada di kamar ya Rasulullah. Baiklah. Aku boleh menengoknya? Silahkan. Rasulullah datang ke tempat kamarnya Tauban. Pintu dibuka diucapkan salam Rasulullah. Rasulullah mengucapkan salam Assalamualaikum ya Tauban. Tauban hanya melihat ke atas, tidak berani melihat Rasulullah. Tiba-tiba terpejam matanya, mata beliau. Tiba-tiba mata Tauban terpejam, pingsan rupanya. Sebentar kemudian bangun lagi, Rasulullah menegur Tauban. Terpejam lagi matanya, pingsan. Akhirnya disentuh oleh Rasulullah dan terbangun lagi dan saat ini bisa melek agak lama. Rasulullah bertanya Soban, diam. Soban, kenapa engkau seperti ini? Sakit apa? Apa yang menimpamu? Diam saja Soban. Ya Soban, kamu sakit apa? Kalau sakit ngomong biar bisa diobati. Kenapa engkau jadi seperti ini? Bukankah engkau sudah mendengar bahwa engkau adalah ahli surga, wahai Soban? Baru di saat Rasulullah menyebut kalimat ahli surga ini, Soban menoleh kepada Rasulullah dan mengatakan, benar ya Rasulullah, Aku mendengar engkau mengatakan aku adalah ahli surga. Akan tetapi ya Rasulullah, aku harus tahu diri siapa aku, siapa engkau. Kalau engkau mas, aku pun yakin engkau masuk surga. Dan kalau aku masuk surga dan engkau juga masuk surga, tentu surgamu adalah surga yang paling tinggi ya Rasulullah. Dan surgaku tentu surga yang paling rendah. Kalau sudah begitu ya Rasulullah, kapan aku bisa melihat mukamu ya Rasulullah? Rupanya menangisnya Sauban ini hanya mikir karena takut tidak bisa melihat Rasulullah. Sudah dijamin surga masih mikir bagaimana nanti. Apakah bisa melihat Rasulullah atau tidak? Ini adalah orang yang mencintai Rasulullah. Lah ini kita ini bagaimana? Jaminan surga tidak ada. Belum ada jaminan surga kalau tidak ada rindu kepada Rasulullah. Masya Allah, Tauban adalah suri toladan bagi kita. Rindu kepada Rasulullah sampai dia diberi kabar gembira sudah masuk surga, masih mikir bagaimana nanti. Aku masih mikir ya Rasulullah, kalau engkau masuk surga tertinggi, aku paling rendah kapan aku bisa melihat mukamu ya Rasulullah. Pingsan saat itu. Ditunggu oleh Rasulullah sampai siuman kembali. Di saat sadar kembali dipegang oleh Rasulullah, ya Tauban, ketahuilah Tauban, engkau dan aku nanti di surga sama surga, surgamu dengan surgaku. Dan engkau bisa melihat mukaku setiap saat. Berdiri langsung soban dan merangkul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kerinduan kita kepada Rasulullah akan mengantarkan kita bersama Rasulullah. Kalau kita ngejar mangkatnya Nabi Muhammad, gak nutup, gak bakal sampai. Amal kita tidak ada apa-apanya. Akan tapi Rasulullah sudah berjanji, Anta abad dan engkau bersama yang engkau cintai. Kalau yang kita cintai adalah Rasulullah, kita akan bersama Rasulullah. Kelak, enak kita langsung bersama Rasulullah. Kalau kita ngandalkan amal kita nggak sampai, nggak sampai. Amal kita nggak karu-karuan. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Inilah, maka permasalahannya adalah benar-benar Berat kalau memang kita ternyata tidak diakui oleh Rasulullah karena kelak di padang mahsar itu kalau kita digiring oleh Allah di padang mahsar ngeri saat itu semua orang menjerit, semua orang kelabakan. Tiba-tiba Rasulullah berlalu berlalu menuju surga. Tiba-tiba ada orang mengatakan, Ya Rasulullah, aku adalah dari umatmu. Ya Rasulullah, aku dari adalah dari umatmu. Dikatakan oleh Rasulullah, tidak Aku tidak pernah kenal engkau sekarang. Karena engkau tidak pernah mengenalku di dunia dengan hatimu. Maka saat itulah ribuan miliaran orang menggigit jarinya. Jadi ada istilah menggigit jari. Menggigit jarinya sampai habis. Tumbuh lagi. Sampai habis tumbuh lagi. Tanda menyesal yang luar biasa. Kenapa dulu di dunia kok tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita adalah majlis bagaimana kita kenal kepada Rasulullah. Jadi sekarang tugas kita adalah koreksi. Sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah. Coba dilihat di perpustakaan anak-anak kita. Buku-buku anak-anak kita. Adakah buku tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika ada televisi di bawah televisi itu ada VCD. Kira-kira mana di antara VCD-VCD yang ada ini? Berapa biji VCD yang di situ mengenalkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin baju yang ada di tas kita, di lemari kita kita lihat, baju putri-putri kita yang kita cintai, baju istri yang kita yang kita cintai mana kira-kira baju yang dicintai oleh Rasulullah. Ini adalah makna yang harus kita hadirkan di hati kita. Kalau sudah benar-benar kita sudah ngerti makna insya kontrol hati kita, insya Allah kita akan bersama rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadirin hadirat, majlis ini adalah majlis mulia. Kami berharap bahwasanya majelis ini tidak sampai di sini. Majelis ini adalah majelis kita membangun keinsafan sadar kita rindu kepada Nabi Muhammad. Dan jangan subhanallah kesibukan kayak apapun kalau orang niatnya kuat, kalau sudah ditarik oleh Allah pasti Allah akan menyingkirkan kesibukan sehingga kita bisa menghadiri majelis semacam ini. Sebetulnya ceritanya saya perkenalan di sini itu dulu tuh setiap kita lewat di sini mampir sholat di tempat ini setelah mampir sholat di sini ya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Abu Bakar yang kami cintai dan lain-lainnya. Tak taunya malah kita dikenalkan dengan cara seperti ini. Ini gara-gara apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perkenalan kita ini terus berlanjut dan berlanjut dan berlanjut sampai kita bersama Rasulullah kelak di surga. Inilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lain lagi pesan yang kami sampaikan adalah jangan lupa membaca salawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya dan biasanya kita itu membuat proyek. Kalau dulu membuat proyek sampai sekarang ya. Jadi membagi-bagi solawat. Misalnya keluarga Pak Abu Bakar ini, Pak Abu Bakar mengambil berapa solawat Nabi? Satu juta? Wah keberatan. Ya sudah 500 ribu mau dibagi nanti. Dibagi dengan keluarganya. Ya sudah anak yang pertama dapat sirak ini 30 ribu, anak ini dapat begini, anak begini. Dibagi nanti ditanyakan supaya apa? Mengkondisikan ini hidup ini biar bersama salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar indah, perlahan, perlahan, jangan, jangan dan jangan sampai ada yang mengatakan dari kita putus asa. Ah, saya itu sudah jelek kayak begini, mau apa lagi? Jangan sampai ada mengatakan putus asa. Jangan ada yang putus asa di antara kita. Rahmat Allah sangat luas. Ayo kita kembali ke jalan Allah. Tidak ada orang yang jelek, sejelek-jelek yang sesungguhnya. Kecuali kalau sudah terbukti dia mati dalam keadaan kafir. Masih ada pintu untuk tobat hari ke hari esok. Yang penting bagaimana kita membangun keinsyafan kita. Ada majlis taklim hadirilah. Bukan kami maksudnya. Di sini kita ingin ada majelis taklim katanya sudah ada. Masya Allah berlanjut. Hadirilah majelis ini bukan urusannya faham atau tidak faham doa malaikat itu tadi yang kita cari agar kita semakin sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadirin hadirat jam berapa ini? Jam 10 saya ingin berkenalan dengan ibu. Biasanya kalau kita mengadakan pengajian di mana-mana, itu saya berduduk sebentar 10 menit saja. Saya ingin ibu ini memberikan kritik sampean atau mungkin bertanya tentang banyak hal. Jadi semoga ini kan ada mic dua. Jadi kita akan duduk sebentar barangkali ada yang mau bertanya biar tambah dekat hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita persilahkan yang mau bertanya dua atau tiga pertanyaan dan setelah itu akan kita tutup dengan doa. Selagi jam 10 belum terlalu malam. Sebab pengajian barusan ini hanya 45 menit Ibu ya. Satu jam. Jadi insya Allah kita tambah dengan tanya jawab atau mungkin kritik dari ibu-ibu yang kami cintai, dari bapak yang kami cintai, kurang begini, kurang begitu. Kalau ngomong jangan kasar-kasar, gak enak misalnya. Kami akan tunggu. Mangga silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nining, ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Saya sebagai seorang ibu, bagaimanakah caranya untuk mendidik anak supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan bisa memelanggengkan sholawat tadi. Yang kedua, ini saran ya Pak. E, kalau ceramah ada sedikit apa ya biar nggak merasa jenuh gitu nggak ngantuk ada sedikit apa sih diberi itu tuh pak <laughs> umurnya gitu maksudnya itu aja kiranya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan yang lain ibu-ibu Satu dulu Pak. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Mendidik anak, ibu, bapak, hal yang sangat penting. Mendidik anak itu jangan dianggap kalau sudah anak bisa ngomong saat itu adalah waktunya mendidik, bukan. Mendidik anak itu adalah di saat sebelum anak terlahir sudah punya kewajiban kita mendidik. Ada seorang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai khalifah, apa kewajiban seorang bapak atau ibu sebelum anaknya itu lahir? Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ilmunya ilmu dari Rasulullah. Kewajiban seorang bapak atau ibu sebelum terlahir adalah memilih bapaknya yang baik atau memilih memilih ibunya yang benar. Maka dari sini itu adalah mukaddimah dari mendidik anak. Jangan kalau menikah adik-adik putri yang kami cintai jangan asal laki-laki, Saudara-saudara yang kami cintai jangan asal perempuan. Perempuan yang bagaimana? Yang harus kita pilih. Yang bakal bisa menjadi ibu dari anak-anak kita atau tidak. Yang bisa bakal mendidik anak kita atau tidak. Ini. Maka ini adalah mukaddimah daripada mendidik anak. Sehingga Rasulullah menganjurkan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat. Karena cantik, harta, dan keturunan. Kalau bisa, kalau sudah mentok tiga ini nggak ada. Fatfar dini, utamakan urusan akhlak agamanya yang benar. Sebab kalau suami yang akhlak agamanya ada, kalau tidak mencintai Anda, wahai adik putri, dia tidak akan aniaya. Kalau tidak mencintai, tidak akan aniaya, akan dipenuhi semua kewajiban. Kalau dia mencintai, akan sangat menghargai, karena dia mengerti Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah indahnya kalau kita mendapatkan suami yang ngerti Allah atau istri yang kenal Allah. Kemudian di saat pernikahan, lakukanlah pernikahan dengan seperti anjuran Nabi Muhammad SAW. Banyak berdoa, Jangan ada pelanggaran syariat di dalam pernikahan. Karena itu ketimah mendidik anak. Karena menikah itu seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Kalau engkau ingin menikah, niatlah agar Rasulullah nanti berbangga dengan anak kita. Dihadirkan Rasulullah di dalam pernikahan kita. Kemudian di saat hamil itu sudah mulai. Lah, harus berubah bang. Sebelum anak-anak lahir, yuk kita berubah bang. Daripada nanti sudah kelihatan anak-anak kita nggak pernah sholat kan nggak enak. Momen ini. Yuk kita banyak membaca sholawat Rasulullah sekarang biar terbiasa. Nanti kalau anak kita lahir kita sudah terbiasa. Baru setelah itu, setelah itu anak lahir. Jadi di saat anak dalam kandungan pun ada pendidikan. Banyak ibadah membaca Al-Quran. Setelah anak lahir mulai kecil, Masya Allah. Harus kita betul-betul mulai tata. Tata diri kita sebelum anak itu bisa mendengar kita, ngomong kepada kita. Kelembutan di dalam rumah tangga kita wujudkan kalau kita biasa lembut dengan anak, bisa biasa baik dengan anak, tidak ada permasalahan melarang dan menyuruh sang anak. Mau menyuruh kepada sang anak, langsung dipatuhi karena ibunya sudah benar duluan. Bapaknya sudah benar duluan, akhlaknya sudah baik. Akan mudah untuk dipatuhi oleh sang anak. Tapi kalau sudah kita tidak pernah peduli, antara suami istri ribut saja, mungkin istri disuruh bapaknya tidak mau, bapaknya diminta tolong juga tidak mau, maka anaknya pun kalau disuruh bakal tidak mau lah ini adalah makna. Kemudian kalau sudah anak gede, bagaimana? Kalau pengen mendidik anak ibu, jangan merasa mampu. Kalau orang merasa mampu malah tidak berhasil. Sudah, biar saya tangani sendiri. Ah, Kelemahan kita banyak ibu, mintalah tolong kepada orang lain. Dengan cara apa? Makanya kita sekolahkan. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Urusan agama, kita masukkan madrasah ya kalau tidak kita masukkan madrasah diniyah, kita mendatangkan ustaz ke rumah kita. Itulah kesadaran kalau kita merasa tidak mampu, maka kita akan mencari bantuan. Tapi kalau dengan kesombongan, alah, saya bisa, um, saya juga nyantri lama, masa saya tidak bisa mendidik? Belum tentu. Maka jangan merasa bisa. Maka dari itu kenapa ulama-ulama pinternya kayak apa, anaknya masih dikirim ke pondok yang lain. Nah di saat itulah akan benar mendidik anak. Jadi jangan merasa mampu. Dan kalau kita ingin mendidik anak dengan cara yang indah, misalnya, kalau ingin menghormati, agar anak kita menghormati kita. Jangan dikatakan, nak hormati saya, saya ini bapakmu. Tidak. Atau ibu mengatakan, kamu tahu toh, saya itu umi kamu, Rasulullah mewajibkan kamu menghormati saya. Tidak seperti itu, itu tidak indah. Sebab anak punya hati nurani. Coba kalau cara mendidik, mendidiknya adalah dengan keindahan. Seorang anak datang kepada sang bapak. Assalamualaikum pak, mau salaman dengan bapaknya. Sang bapak mengatakan, jangan saya nak, umi dulu. Umi dulu, Rasulullah sangat memuliakan ibu. Sang anak datang ke ibu, ibu mengatakan, abah, abah yang bertanggung jawab di sini dia harus harus wajib kita hormati. Abah dulu, anak ini bingung. Tapi bingungnya sang anak ini tertanam makna cinta di sini. Akhirnya secara otomatis anak menghargai. Tapi coba kalau nih kamu ini ngerti nggak? Saya ini bapak cium tangan, goblok kamu. Masya Allah. Dia cium tangannya terpaksa. Dan inilah makna pendidikan. Jadi kalau menyuruh dengan yang indah ibu ya. Nyuruh baca salawat Nabi, jangan dia tidak pernah kenal salawat Nabi langsung. Nah hari ini kamu harus baca salawat 3000. Tidak. Kita sering bercerita, sebelum masuk bulan maulid ini kita ajak untuk menghadiri majelis-majelis yang bercerita tentang Rasulullah kita kenalkan dulu kepada Rasulullah siapa Rasulullah, siapa Nabi Muhammad, siapa ya, tentang sejarah Nabi Muhammad biarpun sedikit. Baru setelah itu kita katakan dan termasuk membaca solawat itulah wahai anakku yang akan menjadikan kita dekat kepada Nabi Muhammad. Kasih mukotimah dulu ibu. Kalau pengen menyuruh apa-apa, kasih mukotimah jangan langsung. Anaknya pengen suruh pakai jilbab misalnya. Selama ini tidak pernah dikenalkan ke agama. Nak, saya mendengar pengajian katanya jilbab wajib. Kalau kamu tidak, awas terkutuk. Haram, tidak boleh masuk rumah ini. Anak tidak pernah ngaji, akhirnya ngomong sang anak ini. Bapak ini apa-apaan sudah kok pakai. Sudah tidak Islam-Islaman, bisa ngomong begitu nanti. Gara-gara dia salah mendidik. Cobalah antarkan dulu, kenalkan. Ayo nak hadir pengajian. Mungkin seminggu belum bisa pakai kerudung. Mungkin sebulan belum pakai kerudung. Mungkin setahun baru pakai kerudung itu dengan keindahan di dalam mendidik umat itu. Nah ini adalah termasuk kalau menyuruh sholat anaknya agar dekat kepada Allah adalah dengan perlahan. Dan jangan buru-buru pengen lihat hasilnya. Kalau orang pengen buru-buru melihat hasilnya, cepat putus asa. Saya itu sudah didik begini, masih saja belum berhasil. Putus asa. Terus sambil ngadep. Dan jangan lupa, upaya kita itu harus dengan dua model. Jangan mengandalkan kecerdasan manajemen mendidik saja karena dia adalah dari fakultas tarbiyah. Plong, kosong. Di samping kita mendidik dengan al-dohir. Tadi yang kita sampaikan itu cara dohir. Lebih dari itu menangislah di malam hari memohon kepada Allah. Jangan hanya ini didik, didatangkan guru, didatangkan ustadz, cara yang disampaikan di pengajian tadi saya perankan, saya terapkan. Tidak akan sampai kepada Allah, kecuali di malam hari kita juga menangis kepada Allah. Ya Allah, ini adalah nyambung mendidik dengan batin ada mendidik dengan lohir, juga ada mendidik dengan hati batin sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan dua-duanya ini adalah insya Allah dengan cara begini maka anak-anak kita akan sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan senang kepada salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ada pun yang kedua saya menghargai majlis majlis itu sangat mulia sekali Rasulullah pernah berguyon Goyangnya Rasulullah adalah dalam irama syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia. Ini adalah majlis yang sangat dimuliakan Rasulullah. Saya tidak ingin pengampunan yang didoakan oleh malaikat nanti dicabut. Saya menghanjarkan kepada para ustadz, lihat jika seandainya menyebut, maaf-maaf, kadang-kadang menyebut hal-hal yang sangat sensitif. Misalnya, menerangkan bab haid. Karena kita pernah mendengar pesantren kita, ada orang bercerita tentang head, satu ustadz bercerita tentang head, santri laki-laki di samping, santri perempuan di samping. Tiba-tiba dengan gergeran yang luar biasa, barokah dicabut saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadir pengajian berkali-kali pun ternyata tidak ada yang resep ke hati karena apa barokahnya dicabut. Dan karena kami takut, maka kami pun ikut guru-guru kita hati-hati. Mulut itu kalau sudah kepleset berbahaya. Dan memang hiburan perlu ibu ya. Hiburan perlu. Tapi insya Allah dan memang kita ini ada orang pesanan dari pengajian. Buya kalau ngaji mbok guyon. Kalau begitu ustadz yang lain saja. Alhamdulillah kita di mana-mana juga masih saja Pak. Istilahnya kita sibuk terus setiap saat. Kalau memang Anda cari pengajian yang hanya guyon, ngelawak, banyak orang lawak di mana-mana ada. Dan bukan berarti mereka tidak ikhlas, bisa lebih ikhlas dari kita. Mereka punya cara sendiri, mereka punya metode sendiri, mungkin dengan guyon ini masuk. Itu adalah keyakinan dan cara beliau. Adapun kami adalah caranya semacam ini dan kami sambil berdoa nanti ibu berdoa semoga sedikit yang kita dengar adalah bisa menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau permintaannya adalah guyon yang berarti terima kasih. Insya Allah ibu kita akan nanti suatu saat kalau ketemu lagi guyon yang sekiranya guyon yang masih di dalam syariat Rasulullah Sallallahu Wasallam bukan guyon yang akan mencabut barokahnya majlis. Terima kasih. Itu adalah kritik yang membangun luar biasa. Kalau perlu ada yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husni. Saya mau bertanya kepada ya Apa arti dan makna solawat? Satu. Kedua, apa yang dikatakan tadi oleh da, ada Buya dai Allah. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat itu artinya kesejahteraan, keindahan, namanya sejahtera itu orang paham. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang melarat. Tidak bisa menerjemahkan bahasa Arab dengan persis-persis. Akan tapi ada menyangkut kesejahteraan itu kan keindahan, dan keindahan itu adalah di dunia bisa, di akhirat bisa. Dan artinya kalau kita memanjatkan salawat kepada Rasulullah, artinya berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keindahan kepada Nabi Muhammad. Jadi salawat kita itu adalah memohon keindahan, dan salawat Allah kepada kita adalah pemberian keindahan dari Allah. Masanya, maka dalam hadis, Man sholla alaiya marratan, Barang siapa bersolawat kepadaku sekali. Maksudnya, memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan keindahan, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad kita berdoa sekali saja, maka Allah akan memberikan kepada kita keindahan sepuluh kali lipat. Modalnya satu, dapat sepuluh. Maka ini adalah hakikat solawat kepada Rasulullah. Dan makna salawat yang hakiki di situ adalah apa? Sambung lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada siapa? Salawat kepada Rasulullah. Bukan yang kita ingat salawat dan bilangnya, kalimat dan bilangnya, akan tapi makna yang dituju adalah sambungnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man salla alaiya marrotan sallallahu alaihi yahbiha asyad. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali, maka Allah akan bersalawat kepada orang tersebut sepuluh kali. ya Rasulullah adalah pemberian rahmat kepada kita. Pemberian kesejahteraan kepada kita. Di dunia dan di akhirat. Ini adalah keindahan. Maka dari itu jangan sampai luput dengan salawat. Dan lebih dari itu, ada keistimewaan-keistimewaan melebihi daripada dikir yang lainnya masalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja insya Allah masalah salawat Nabi. Ada lain lagi mungkin. Satu lagi insya Allah ditutup. Salawat dari dari kita adalah permohonan kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Adapun salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah pemberian rahmat dari Allah. Allah bersolawat kepada kita. Bagaimana artinya? Allah mengadu mengadugerahkan rahmat kepada kita sepuluh kali lipat dari apa yang pernah kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kalau salawat kita adalah permohonan. Salawat malaikat pun adalah permohonan kepada Allah. Dan salawat Allah adalah mengabulkan permohonan itu semuanya. Sehingga benar-benar rahmat diturunkan kepada kita. Ini adalah penafsiran masalah salawat kepada salawat Allah kepada kita. Allah bersolawat. Karena solat lihat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Mustahil kalau Allah lalu mengatakan, Allah berdoa kepada kita. Mustahil tidak mungkin. Karena Allah yang memberikan semuanya. Maka makna salawat Allah kepada hamba tersebut adalah Allah memberikan kesejahteraan 10 kali lipat dari apa yang didoakan orang tersebut. Ini adalah makna agung daripada solawat. Itu ada seiring dengan satu doa bahwasanya barang siapa mendoakan saudaranya di saat saudaranya tidak ada di hadapannya, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut. Rasulullah tidak di hadapan kita. Itu tulus kita di saat berdoa. Solawat Allah kepada kita adalah Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Ini saja insya Allah. Ada lagi? Mangga, mangga, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nami, nama saya Wawan. Saya ada satu pertanyaan khususnya dalam cerita sahabat Nabi yang mana telah dikatakan Bapak Kiai Buya bahwa sahabat Nabi yang satu ini sudah dijamin ahli surga. Nah, pertanyaan saya, kebetulan yang masuk ahli surga itu ada di rumah, sedangkan sahabat-sahabat Nabi mengikuti ceramah Nabi ataupun khotbah Nabi. Itu bagaimana kisah selanjutnya sampai bisa masuk ke ahli surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah Sangat bagus. Artinya ini orang tidak hadir majelis taklim kok dapat kemuliaan semacam ini bagaimana ini? Kan begitu. Di situ ada uzur yang menjadikan dia tidak bisa hadir ke tempat tersebut. Akan tetapi yang harus kita mengerti di sini jatuhnya pilihan ahli surga kepada Toban adalah terbukti di saat Rasulullah datang. Apa? Kerinduannya kepada Rasulullah yang dalam. Sambungnya kepada Rasulullah yang dalam karena cintanya yang dalam kepada Rasulullah, maka orang tersebut dipilih menjadi ahli surga. Bahkan dijamin oleh Rasulullah akan bersama Rasulullah dan bisa melihat wajah Rasulullah setiap saat. Tentu untuk menghadiri majlis Rasulullah orang ini sangat gemar, sangat senang. Karena dia sudah dijamin surga saja sangat rindu kepada itu. Lalu kenapa dia tidak hadir? Tidak hadirnya tentu ada hal yang menjadikan dia tidak hadir karena ada halangan. Karena apa? Mustahil dia itu rindu kepada Rasulullah kalau tidak hadir ke tempatnya Rasulullah. Jadi dia adalah ahli rindu. Soban adalah sangat dicintai dan mencintai Rasulullah. Ketidakhadirannya ini adalah karena satu hal ada yang apa satu masalah di rumahnya yang menjadikan, menjadikan dia tidak hadir dan siapapun yang punya kebiasaan menghadiri majelis taklim kok tiba-tiba ada halangan di rumah tapi sudah menjadi rutin dia mendapatkan pahala yang sama dan tidak dikurangi yang biasa hadir jamaah di musola ini, kok tiba-tiba ada halangan yang sangat, maka sesungguhnya pahalanya tidak berukuran. Jadi jatuhnya pilihan pada Tauban ini tidak lain karena apa yang ada di hati Tauban tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja insya Allah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mengakhiri dan berdoa, ada satu doa yang paling dikabulkan oleh Allah doa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pernah diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda gimana? Masalah. Dai. Iya. iya. Dai Allah. Iya. Dai Allah. Iya. Jadi maksud dai Allah itu Oh ya, da'i Allah itu adalah orang yang mengajak kepada Allah. Da'i. Dari da'ayat'u, orang yang mengajak. Maksudnya mubalek. Da'i kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin. Saya ngomong di mana tadi? Masalah apa kira-kira? Eh, menjadi... Ah, benar. Maaf, mohon maaf. Menjadi da'i Allah dai Allah itu adalah orang yang mengajak kepada kebenaran. Terima kasih. Ini kalimat sering saya ungkapkan, tidak saya terjemahkan. Terima kasih. Dai Allah itu membalik. Pengen ngajak kepada kebaikan itu harus punya sifat agung, yaitu apa? Tidak boleh melihat orang lain jelek dan busuk. Tidak boleh melihat dengan tidak boleh melihat orang lain dengan mata meremehkan. Itu adalah hakikat mubalik, hakikat ustadz, hakikat guru yang mengajak kepada kebaikan. Maka sungguh berbahaya kalau ternyata dia itu belum apa-apa sudah mengatakan asar biji pemabuk nggak karu-karuan tidak. Tapi hakikatnya orang mengajak kepada kebaikan harus melihat orang lain dengan mata kasih dan cinta sehingga dia rindu untuk menyampaikan kebenaran. Maka syaratnya seorang mubalik harus tahu bahwa bahwa tugasnya bukan ngomong benar saja. Ingat ini, Para Ustadz tugasnya bukan ngomong benar saja. Para dai, para mubalek tugasnya bukan ngomong benar saja. Akan tapi lebih dari itu tugasnya menyampaikan kebenaran. Ngom ngomong benar gampang, pinjam mikrofon lalu mengatakan yang tidak pakai ini terlaknat, yang begini terkutuk, yang ini masuk neraka. Itu ngomong benar. Tapi apa yang bisa diambil faedah dari ini? Bukan akhlaknya Rasulullah, tapi menyampaikan kebenaran dipahami, akhlaknya orang. Mungkin berangkat dari dia sendiri akhlak yang baik. Agar apa? Agar omongannya nanti didengar. Mungkin mau ngomong kebenaran itu harus duduk dulu. Ngobrol dulu seminggu, dua minggu, mungkin baru bulan depan kita ngomong. Jangan langsung pengen ngajak kan kepada hey, kamu harus begini begini. Baru ketemu langsung begitu. Ngomong bener namanya. Baterainya kayaknya ini. Ngomong bener ini namanya. Ngomong benar bukan bukan jaminan orang jadi baik. Kadang-kadang kita itu pengen dakwah. Menyampaikan kebenaran itu yang terpenting. Jadi kalau kita ingin kita ingin ngajak kebaikan kepada seseorang, cobalah dekati dulu, ngobrol dulu, kepada preman Masya Allah. Para ustadz punya kewajiban untuk mengucapkan Assalamualaikum. Dikenal dulu dari mana, mungkin ada permasalahan yang kita belum tahu. Belum apa-apa langsung kita ceramai, eh kamu ini haram dah, masuk neraka, terkutuk. Nah itu, tidak benar seperti itu. Disampaikan itu harus dengan mata rindu untuk menyampaikan kebenaran, rasa kasih dan cinta, lalu malam hari mendoa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat mubalik yang sesungguhnya. Kemudian tadi kita akhiri dengan satu pesan dari Abu Darda. Ini sangat indah. Doa yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang kita panjatkan untuk saudara kita di saat saudara kita tidak ada di hadapan kita. Maka itu langsung diterima oleh Allah. Panjenengan hadirin hadirat mendoakan kami di saat kami pulang. Mendoakan dengan doa apa? Dengan doa kebaikan malaikat mengatakan engkau mendapatkan dan yang kau doakan juga mendapatkan. Malaikat yang mengamini maka saat itu itulah doa yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu Ibu, inner dibawa pulang untuk membersihkan hati. Jangan ada dengki Ibu dengan tetangga. Jangan ada dendam kepada tetangga, ini musibah. Tidak enak hidup. Dendam kepada tetangga tidak enak hidup semacam itu. Benci kepada tetangga tidak enak. Kalau ingin menghilangkan ini resepnya Rasulullah. Habis ini kita pulang sambil oret-oret siapa orang yang paling saya dengki. Jangan sampai kita ada orang bangun teras selalu ribut dari mana dapat duit itu. Ada orang beli motor bilang ala paling ribut itu. Ribut hati dengki. Masya Allah sakit. Yang didengki itu sudah tidur mulai jam 9. Yang dengki masih rewel dengan suaminya sampai jam 1 malam. Goblok ini orang cobalah dihapus. Kita cari orang yang sangat kita dengki, kita tulis namanya. Di malam hari kita doakan kepada Allah. Nomor satu kita doakan, Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak, semoga rumahnya tambah gede sehingga cukup buat pengajian. Yang beli mobil, Ya Allah, berikanlah mobil yang paling bagus. Semoga bisa manfaat untuk pengajian kemana. Itu kita doakan dengan doa-doa yang baik. Kita paksa dan kita paksa malaikat mengatakan kamu juga dapat. Kamu juga dapat kalau sudah doa malaikat pasti dikabulkan. Kemudian lebih dari itu, hati kita tambah bersih, jangan dipiara dendam, masya Allah. Kalau kita marah ah, dendam sama orang, kurang ajar benar itu orang. Baiklah, besok beli bingkisan, kirim kepada dia hadiah, lalu kita ucapkan doa ya Allah. Hari ini betul-betul aku marah dengan ibu itu. Maka berilah kepada dia rizki yang banyak. Berikan keharmonisan di rumahnya ya Allah. Terus hati kita paksa untuk berdoa semacam ini. Hawa nafsu minggir kunci permasalahan di rumah tangga dan tetangga kan karena dengki sama dendam. Dengki dan dendam, dengki dan dendam. Kenapa kok Anda menggunjing misalnya? Kenapa kok orang ini ngumpat kepada yang lainnya? Karena ada benci dan dendam. Paling senang kalau itu disebut-sebut. Oh iya, katanya si ibu ini begini ya. Yang satu datang, oh iya saya juga lihat. Satu lagi, oh benar benar benar kemarin juga itu. Rame, lima orang ngomongin si ibu itu. Gara-gara apa? Hati tidak tidak cinta, hati tidak sayang, hati tidak hati dendam, hati dengki, makanya terjadi kunjingan. Maka hari ini Bu, kita berjanji harus mendoakan orang yang paling kita benci. Insya Allah esok hari di kampung ini semua akan tercipta ukhuwah Islamnya keindahan di dalam hidup bertetangga, hidup berumah tangga. Itu akan ibu yang kita benci. Dendam, Capek ibu dendam. Coba ibu kalau dendam mau hadir pengajian semacam ini, kursinya sudah habis. Kursi sudah tidak ada, katanya ada kursi kosong. Alhamdulillah ada kursi kosong. Berjalan, duduk di samping di tempat kursi tersebut. Baru duduk di kursi sadar di sampingnya yang didendami. Astagfirullahaladzim, kenapa duduk di sini? Masya Allah, capek. Dipanggil, di telepon Usuf Umi, Umi, Mama, tolong jemput saya di gang depan. Saya datang sebentar lagi. Senang dia sambil keluar mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Senang suaminya seminggu nggak pulang. Datang menyambut suaminya. Lagi senang-senang ini tatanya di gang yang kecil itu ada yang didendami. Aduh, kenapa dia lewat sini juga? Capek, lihat. Kalau hatinya diterangi hawa nafsunya langsung. Ahlan, Masya Allah, dari mana ibu? Sambil doa, ya Allah, berikan rezeki yang banyak buat dia, ya Allah. Semoga harmonis di rumah tangganya, ya Allah. Coba kalau sudah diperangi hawa nafsu semacam ini, kehidupan akan jadi indah. Bertetangga jadi indah. Inilah yang kita inginkan di kampung kebarapan ini. Ini saja insya Allah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Berikanlah kepada kami kecintaan. Kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad Berikan kepada kami kecintaan kepada sesama namu ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan iman di dalam hati kami. Tuntun iut kepadamu ya Allah. Bantulah kami untuk bisa beribadah kepadamu. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Jauhkanlah kami, keluarga kami dari hina yang dari zina yang kau hinakan ya Allah. Jika ada di antara kami yang pernah terjerumus di dalam hinanya zina, Engkau Maha Kuasa dan Maha Pengampun ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran untuk kembali kepadamu dan di saat mereka kembali kepadamu ampunilah dosa mereka. Ya Allah jauhkanlah kami dari minum-minuman keras yang hina dan kau hinakan. Jauhkanlah kami dan saudara-saudari kami dan anak-anak kami, ya Allah. Dari minum-minuman keras yang hina dan yang kau hinakan. Jika ada di antara kami yang pernah terjumus, Ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka. Dan di saat mereka memohon ampun, ampunilah dosa mereka, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesadaran kepada saudara-saudara kami yang kami cintai. Yang saat ini belum ada tergerak hatinya untuk menghadiri majlis semacam ini. Dan kepada saudara-saudara kami yang saat ini masih engkau uji dengan kemaksiatan, Ya Allah. Yang masih terjerumus dalam nistanya zina. Yang masih terjerumus dalam nistanya, nistanya mabuk-mabukan, Ya Allah. Allah, mereka adalah saudara-saudara kami yang kami cintai. Mereka adalah saudara-saudara kami yang kami rindu mereka menjadi baik seperti yang lainnya. Maka ya Allah di majlis yang mulia ini kami memohon kepadamu, berikan kesadaran kepada mereka, berikan kesadaran kepada mereka untuk kembali kepadamu dan di saat mereka memohon ampun ampunilah dosa mereka. Ya Allah ampunilah dosa kami yang sangat banyak, dosa kami yang sangat banyak ya Allah yang kami tidak bisa menghitungnya, dosa kami yang banyak banyak yang kami tidak bisa menghitungnya ya Allah akan tapi engkau maha tahu engkau maha tahu jangan kau nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa ini ya Allah dosa mata kami yang pernah melihat yang haram telinga kami yang pernah mendengar yang haram mulut kami yang pernah mengucapkan yang haram, tangan kami yang pernah mengambil yang haram, kaki kami yang pernah melangkah kepada yang haram, seluruh anggota tubuh kami yang pernah kami gunakan untuk haram. Haram itu adalah dosa ya Allah, maka ampunilah dosa kami dan mudahkanlah urusan rezeki kami. Urusan rezeki kami untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami pasangan yang baik, yang soleh-solehah. Yang bisa membantu untuk mendekat kepadamu Berikan kepada kami anak yang soleh solehah. Bisa dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jika engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah di saat kami beribadah. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, Ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepadamu, Ya Allah.